Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai beberapa rukun solat, telah kita bahas mengenai uh, rukuk juga telah kita bahas mengenai i'tidal. Juga telah kita bahas mengenai membaca Al-Fatihah. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan kajian kita yang kemarin yaitu masih dalam pembahasan mengenai rukunnya solat. Kali ini kita akan membahas mengenai sujud kalau memang ada waktu, maka akan kita teruskan pembahasan kita mengenai ajulus baina sajadata ini sampai akhir dari rukunnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun berikutnya setelah i'tidal adalah sujud dan sujud ini adalah rukun yang ketujuh. Maka Orang yang sholat harus melakukan sujud. Kalau sholat tidak ada sujudnya, maka sholatnya tidak sah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang bunyinya irka'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari seorang sahabat beliau yang tidak bisa melakukan sholat, belum mengerti cara sholat, beliau mengatakan, Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sehingga kamu tenang dalam bersujud Sumarfa kemudian bangunlah dari sujud duduk sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Sumasjud kemudian sujudlah kembali sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Jadi sujud ini adalah wajib untuk dilakukan. Sujud ini adalah merupakan salah satu rukun dari rukunnya sholat yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang sholat. Kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Dan yang perlu kita ketahui, sujud ini tidak sah kalau sujud ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diajarkan, yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang pertama adalah hendaknya orang yang sujud menempelkan dahinya ke tempat sujudnya. Jadi dahi harus ditempelkan di tanah tempat sujudnya ditempelkan di sajadahnya tanpa ada penghalang antara dahi dan tempat sujudnya. Yang kedua, sujud ini harus orang yang sujud harus meletakkan tujuh anggota badannya. Ketujuh anggota badan ini apa saja? Ketujuh anggota badan ini adalah yang pertama dahi, jidatnya harus tempelkan. Yang kedua kedua tapak tangan. Yang eh, keempat dan kelima adalah kedua lutut dan yang keenam dan yang ketujuh adalah kedua kaki harus dipanjatkan ya. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala anfihi wal yadaini warukbataini wa atrafil qadamaini. Yang bunyinya, eh, yang artinya saya diperintahkan untuk sujud meletakkan tujuh anggota badan. Yang pertama adalah meletakkan dahi. Dan beliau juga mengisyaratkan kepada hidung. Yang ketiga, yang kedua dan yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut. Yang keenam dan yang ketujuh adalah kedua jari jemari dua kaki. Harus diletakkan di di tanah. Dan untuk selain dahi tidak wajib untuk dibuka. Jadi misalnya kalau dia sujud dan telapak tangannya memakai kaos tangan, maka tidak tidak apa-apa. Atau kakinya memakai kaos kaki, tidak apa-apa. Yang wajib untuk dibuka. Yang wajib untuk ditempelkan secara langsung ke tanah tempat sujudnya atau ke sajadahnya adalah dahi saja. Adalah dahi, dahi saja. Dan ini adalah pendapat yang abhar dalam madhabnya Imam Syafi'i. Di sana ada pendapat Mukobil Azhar yang mengatakan bahwasanya yang wajib adalah meletakkan dahi saja letakkan dai saja dan pendapat ini adalah dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i. Termasuk syarat yang ketiga lagi adalah hendaknya orang yang sujud itu mengangkat pantatnya. Pantatnya harus lebih tinggi daripada kepalanya. Itu adalah e, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu annahu rafa'a ajizatahu faqala hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai bahwasanya sahabat Barra bin Azib ketika melaksanakan sholat beliau mengangkat pantatnya jadi pantatnya lebih tinggi daripada kepalanya ketika ditanya beliau mengatakan ini adalah sujud yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat berikutnya yaitu hendaknya orang yang sujud tidak sujud pada yakni seperti yang saya jelaskan tadi dahinya harus terbuka. Dahi terbuka tidak ada penghalang antara dahi dan tempat sujudnya. Misalnya kalau ada penghalang, misalnya kalau orang tersebut memakai kufia terlalu ditarik terlalu ditarik ke bawah sehingga kofianya itu hampir menutupi alis matanya. Makanya tidak sah. Atau orang pakai imamah misalnya, imamahnya tebal dan imamahnya ini menutupi jidatnya, menutupi dahinya. Maka kalau sujud berarti dia sujud di atas imamahnya, di atas surbannya atau sujud di atas kofianya dan ini tidak sah. Ini tidak sah. Dan ini adalah Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Habban, beliau uh, berkata, "Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harar ramdha, falam yushkina." Dalam riwayatnya Imam Baihaqi, "fi jibahina wa akuffina." Jadi, ketika itu para sahabat pada waktu itu ketika di Arab sini ketika itu masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid yang terbuka tanpa ada atapnya sehingga kalau orang sujud pada waktu zuhur sujud di atas lempengan batu yang sangat panas dan ketika itu para sahabat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita kalau sujud tidak kuat ya Rasulullah terlalu panas tanah yang kita tempati untuk sujud maka mereka Eh, mengadu hal ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban dan tidak menerima pengaduan mereka. Mereka tetap disuruh untuk uh, apa? Untuk menempelkan dahi mereka di tempat sujud. Tuhan ini adalah uh, madhabnya Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh mutaakhirin seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Adapun kalau kita lihat dalam mazhab-mazhab yang lain seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhabnya ulama ya atau mazhabnya ulama Hanabila, mazhabnya ulama Salasa, mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan kebabsanya tidak wajib untuk membuka dahi. Jadi seandainya misalnya ada orang sujud di atas surbannya atau di atas imamahnya atau kofiahnya itu terlalu ditarik ke eh, ditarik ke bawah sampai menutupi jidatnya misalnya maka sholatnya tetap sah menurut madhab mereka dan e, mereka mengatakan hal yang demikian ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang bunyinya kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri fa idza lam yastati ahaduna ayyumakina jabhatahu minal ardi basatta saubahu fasajada alaihi Jadi sahabat Anas menceritakan bahwasanya dulu ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salah satu dari kita tidak bisa melakukan sujud karena saking panasnya tanah ketika itu maka yang mereka lakukan adalah menggelar baju mereka. Perlu diketahui bahwasanya pada zaman dulu para sahabat dan orang-orang pada zaman dulu pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakaian yang mereka pakai adalah jubah atau gamis ya dan eh, eh, apa namanya tangan tangan daripada gamis tersebut kayaknya sangat lebar sehingga kalau kita tarik gitu bisa untuk eh, dipakai sebagai alas untuk sujud. Jadi karena eh, apa tangan daripada gamis atau baju tersebut sangat lebar sehingga mereka membeber baju mereka, tangan mereka, terus dibuat sujud untuk menghindari panasnya terik matahari ketika itu. Nah dari sini ulama Hanafiyah dan ulama uh, Malikiyah juga ulama Hanabila mengatakan tidak apa-apa seandainya seseorang itu sujud di atas pakaian yang dia pakai. Tidak apa-apa, berbeda dengan madhabnya ulama syafi'iyah yang saya sebutkan tadi. Sujud harus, dahinya harus menempel ke tempat sujudnya tanpa ada penghalang sama sekali. E, syarat berikutnya adalah hendaknya orang yang sujud itu melakukan sujud tidak untuk hal yang lainnya. Jadi dia niat untuk sujud ya untuk sujud saja. Misalnya kalau dia jatuh setelah ruku tidak terus jatuh didorong oleh temannya jatuh terus langsung sujud. Jatuhnya dia itu dia pergunakan untuk sujud, maka tidak sah. Dia harus berdiri kembali untuk mengulangi itidal, berdiri secara tegak terus sujud lagi. Pokoknya tidak diperbolehkan sujud yang mana tujuannya itu bukan untuk sujud. Seperti yang saya jelaskan tadi. Syarat berikutnya, hendaklah orang yang sujud itu menekan sedikit kepalanya ke tempat sujudnya. Jangan sampai kok sekedar e, seperti burung yang makan, menaruh dahinya langsung diangkat, tidak boleh. Ini adalah jadi harus ditekan sedikit sehingga seandainya kalau di bawah kepalanya itu ada bantal, maka bantal tersebut akan tepos, akan kelihatan bekas beratnya kepala. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ida sajadta famakin jabhataka minal ardi walatang kurnakron." Yang artinya jika kamu sujud, famakin jabhataka, maka tekan dan taruh dahimu. Tekan agak tekan ke, ke tanah Walatang kron dan janganlah kamu taruh langsung kamu angkat seperti uh, seperti uh, ya seperti burung mematuk mengambil makanannya. Ya. Ini adalah menandakan bahwasanya kalau sujud hendaklah orang yang sujud itu menaruh kepalanya dan menekan sedikit. Kira-kira seandainya di bawah kepalanya itu ada bantal, maka bantalnya akan kelihatan tepos, terlihat bekas daripada beratnya kepala. Syarat berikutnya, sujud harus ada tumak nina, Sujud harus dilakukan dengan tenang. Harus ada tumak nina. Seperti yang saya jelaskan kemarin, arti tumak nina adalah tenangnya dan tetapnya semua anggota badan ketika dia dalam keadaan sujud. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kemarin kita sebutkan, yaitu hadis musyus sholat yang bunyinya sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Tadi hadis yang telah kita baca sumasjud hatta tatma'inna sajidan, summa irfa hatta tatma'inna sajidan, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud kamu dan angkatlah kepala kamu sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah lagi sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Harus ada tumak nina berhenti anggota badannya berhenti sebentar kira-kira cukup untuk membaca subhana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya ini adalah uh, wajib yakni tuma nina. adapun sujud yang paling afdol cara sujud yang paling bagus bagaimana cara sujud yang paling bagus adalah ketika orang tersebut sudah selesai melakukan iktidal setelah ruku kemudian bangun sampai dia bangun secara tegak lurus kemudian setelah membaca doanya iktidal kemudian dia turun untuk melakukan sujud. Turun ini ya disertai dengan takbir membaca Allahu Akbar. Pertama kali yang diletakkan adalah kedua lutut. Setelah itu dia meletakkan kedua tangan setelah itu dia meletakkan dahinya dan hidungnya di tempat sujud. Dan meletakkan kedua tangannya di atas bahu ya, di atas bahu e, lurus dengan apa? lurus dengan kedua telinga. Dan tangannya jangan dikepalkan tapi dibuka, dibuka menghadap kiblat jari jari jemarinya. Ini adalah Eh, sujud yang paling afdol. Kemudian di dalam sujud disenatkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebagaimana yang kita jelaskan kemarin bahwasanya Rasulullah SAW sebagaimana yang uh, dalam hadis Eh, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin wa fihi summa raka'a ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim summa sajada qala subhana rabbiyal a'la. Dan ini dibaca tiga kali seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Jadi ketika sujud disunatkan membaca subhana rabbiyal a'lau bihamdi adnal kamal paling tidak dia membawa, membacanya tiga kali dan kalau dia sebagai imam maka cukup dia membaca tiga kali saja jangan banyak-banyak itu semua adalah untuk uh, yurai atau untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah yang sholat di belakang imam tersebut karena orang yang sholat di belakang, di belakang imam itu ada orang yang mempunyai hajat ada orang tua misalnya, maka sebagai imam hendaklah dia bisa melihat siapa yang jadi makmum sehingga dia bisa menyesuaikan keadaan yang ada. Ya. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau menerangkan sifat daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dari i'tidal terus turun sujud itu beliau mengucapkan Allahu akbar. Ya, ini hadis Bukhari Muslim juga eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya dan merenggangkan kedua sikunya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Barra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika yang artinya jika kamu sujud maka letakkanlah kedua telapak tangan kamu kemudian renggangkan kedua siku kamu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Malik bin Buhaina radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhu ibtihi. Wa inda Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Humaid radhiyallahu anhu wa nahha yadayhi an jambayhi wa wadha'a kaffayhi hadwa mankabayhi. Jadi Hadis-hadis ini adalah menerangkan caranya sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika sujud itu merenggangkan kedua sikunya sampai hatayab dua bayat ibtahi sampai e, putihnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terlihat dari orang yang duduk di belakang beliau. Karena dulu memang e, apa namanya e, lengan baju itu sangat panjang, lengan baju sangat lebar sehingga kalau kita kalau seseorang mengangkat tangannya gitu akan terlihat Eh, lihat ketiaknya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud itu beliau merenggangkan kedua sikunya sampai orang yang di belakang itu bisa melihat putih daripada ketiaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dalam hadisnya Imam Abu Dawud diterangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merenggangkan kedua sikunya, kemudian meletakkan kedua tangannya ini di atas bahunya, di atas eh, bahu ya, Eh, lurus dengan telinga ketika sujud itu. Di atas bahu lurus dengan dengan telinga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Humayd radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan sifat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ida sajada farraja," beliau berkata ya, Sahabat uh, Abi Muhammad berkata, "Ida sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi Kemudian dalam riwayat yang lain, wa ida sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marratin. Jadi sahabat Abi Humaid menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud maka beliau tidak merenggangkan antara kedua pahanya. dari tidak mengumpulkan paha tapi pahanya direnggangkan. Ghair hamilin batnahu. Terus perutnya beliau tarik ke atas. Ini adalah cara sujudnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya cara sujud yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara sujud beliau adalah sebagai berikut. Jadi ketika turun setelah iktidal maka membaca turun untuk sujud membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ditaruh dahulu adalah kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan, kemudian jidat. Kemudian hidung ditaruh juga. Menempel di tanah. Nah, ketika meletakkan tangan ini, maka tangan ini diletakkan di atas, kira-kira di atas bahu. Eh, apa namanya? Lurus dengan lurus dengan eh, apa namanya? telinga Kemudian merenggangkan kedua sikunya, merenggangkan kedua sikunya, terus begitu juga merenggangkan kedua paha dan mengangkat perutnya. Ini adalah eh, apa? cara sujud sebagaimana yang telah kita ketahui dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga ketika sujud disunatkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi paling tidak tiga kali. Taib. Ini adalah cara sujud untuk orang laki-laki. Adapun untuk orang perempuan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi di Sunan Al Kubra, bahwasanya mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mar'ataini tusalliyani faqala idza sajadtuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi laysat fi dzalika karrajul. Jadi <clears throat> untuk sujudnya orang perempuan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah orang perempuan itu merapatkan bagian tubuhnya semuanya. Jadi sikunya tidak direnggangkan seperti orang laki-laki tapi dirapatkan ke e, kedua badannya, ke, ke badannya. Terus e, kedua pahanya juga dirapatkan dan perutnya juga ditempelkan ke kedua pahanya. Tidak seperti orang laki-laki. Kalau orang laki-laki adalah mengangkat perutnya, merenggangkan paha, kedua pahanya, juga merenggangkan kedua sikunya. Tapi untuk orang perempuan kebalikan dari hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis Imam Baihaqi tersebut. Ya. Untuk rukun berikutnya, rukun yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Al-julus baina sajadataini. Dan e, duduk di antara dua sujud ini harus dilakukan di setiap rekaat. Dalilnya adalah hadis yang saya baca tadi, hadis Bukhari dan Muslim. Sumair irfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah kamu dari sujud sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Dan dalam duduk di antara dua julus, eh, duduk di antara dua sujud ini harus diperhatikan. Orang yang sholat harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, hendaklah dia duduk ini semata-mata duduk untuk julus baina sajadata ini. Seandainya seandainya orang tersebut ketika dalam keadaan sujud terus ada ular yang jalan di bawahnya langsung dia kaget terus berdiri duduk terus duduk tersebut dijadikan sebagai duduk di antara dua sujud maka tidak boleh harus kembali sujud lagi kemudian duduk niat untuk duduk di antara dua sujud. Yang kedua, dalam duduk di antara dua sujud ini tidak boleh dipanjangkan. Karena al-julus baina ini duduk di antara dua sujud ini adalah termasuk rukun yang pendek. Seperti itidal. Itidal adalah rukun yang pendek, maka tidak boleh dipanjangkan melebihi waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Lah begitu juga untuk Duduk di antara dua sujud ini tidak boleh dipanjangkan. Melebihi waktu yang cukup untuk membaca tasyahud. Kalau seandainya orang tersebut duduk lama di antara dua sujud. Yang waktu untuk duduk tersebut cukup untuk membaca tasyahud misalnya. Lebih dari itu maka sholatnya batal. Maka harus diperhatikan untuk duduk di antara dua sujud ini harus dilakukan dengan ringan. Tapi diperhatikan juga harus ada tumak nina. Ya. Jadi Memang rukun tersebut adalah rukun pendek, tapi harus ada tumak nina. Tumak nina, sekiranya semua anggota badannya tenang ketika dia sujud. Eh, ketika dia duduk di antara dua sujud. Hal ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah saya sebutkan tadi, hatta tatma'inna jalisan. Sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Dan lakukanlah itu dalam semua salat kamu. Dan dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, beliau menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawi jalisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika selesai melakukan sujud, beliau duduk di antara dua sujud dan tidak melakukan sujud lagi sujud yang kedua, kecuali beliau sudah duduk dengan tegap. Jadi kok jangan sampai duduk sedikit langsung turun lagi untuk sujud enggak. Jadi harus setelah sujud bangun, duduk secara tegap, berdiri eh, duduk lurus, tumak nina membaca eh, apa? zikir di situ, kemudian baru sujud kembali. Ini adalah yang berhubungan dengan duduk di antara dua dua sujud. Terus eh, rukun yang berikutnya setelah duduk di antara dua sujud adalah duduk untuk tahiyat akhir. Jadi duduk untuk tahiyat akhir itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana tahiyat akhir itu sendiri hukumnya. Tasyahud akhir itu adalah wajib juga. Jadi Rukun yang kesembilan adalah duduk untuk membaca tasyahud. Untuk membaca at-tahiyyatul mubarakat. Dan tahiyat itu sendiri adalah rukun juga. Rukun yang kesepuluh adalah tahiyat pada duduk yang terakhir sebelum salam. Dalilnya adalah hadis eh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Kunna idha solayna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kulna at-tahiyyatul lillah ila akhirihi. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya ketika kita sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam duduk yang terakhir kita membaca at-tahiyyatul lillah. Taib. Juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Daruqutni dan yang lainnya Ibnu Mas'ud menceritakan kunna naqulu qabla ayyufradha alaina tasyahud assalamu 'ala Allahi qabla ibadihi. Assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mikail, assalamu 'ala fulan. Falamma sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqala Allaha huwas salam. Fa idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Jadi Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, dia berkata bahwasanya dulu ketika belum diwajibkan membaca tasyahud, kita itu ketika duduk sebelum salam, itu membaca assalamu ala Allah kepada ibadihi. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan solatnya beliau menghadap kepada kita dan berkata, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah salam." Maka jika salah satu dari kamu solat dan duduk di duduk yang terakhir sebelum salam, maka hendaklah dia berkata doa ini at-tahiyyatu lillah. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Kulu, katakanlah jika kamu duduk di duduk yang terakhir at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun rasulullah. Jadi eh, bunyi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kulu attahiyatulillah. Ini adalah sebuah perintah, amr. Dalam bahasa Arabnya amrun wal amru ya dulu alal wujub sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama usul bahwasanya perintah itu adalah menunjukkan suatu kewajiban dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka menyebutkan dan membaca tahiyat ini hukumnya adalah wajib. Dan tahiyat ini dibaca dalam keadaan orang tersebut dalam keadaan duduk. Dan tahiyat ini paling sedikitnya, paling sedikitnya yang dibaca adalah tahiyat yang tadi yang saya sebutkan. at tahiyyatulillah lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Cuma untuk sehat tahiyat yang dipilih yang paling utama menurut Imam Syafi'i adalah sehat tahiyat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibnu Abbas berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara mengucapkan tasyahud, sebagaimana beliau mengajarkan kita sebuah surat dalam Al-Quran. Fakana yakul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, sehat inilah sehat yang paling utama yang dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan e, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun menurut ulama yang lain seperti ulama Hanafiya atau ulama Hanabila, maka e, sehat yang mereka pilih adalah sehat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ibnu Mas'ud. Yang bunyinya adalah At-tahiyyatu lillah was-salawatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ini adalah yang dipilih oleh ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, sehwat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Eh, sahabatnya Ibnu Mas'ud. Adapun sehat yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah sehat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Ibnu Abbas. Adapun sehat yang dipilih oleh ulama Malikiyah adalah sehat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan perlu diperhatikan dalam pembacaan tasyahud ini harus memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama Orang yang membaca tasyahud harus mengeraskan suaranya sekiranya dia sendiri bisa mendengarkan tasyahud yang dia baca. Kalau misalnya dia membaca tasyahud dalam hati saja, maka tasyahudnya tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka sholatnya tidak sah pula. Seperti rukun-rukun kauli yang lain, seperti rukun-rukun yang dalam bentuk ucapan, seperti bacaan fatihah dan yang lainnya, semuanya itu harus diucapkan sehingga orang yang mengucapkan itu sendiri bisa mendengarkan Fatihah yang dia ucapkan. Begitu juga dalam tasyahud ini. Ketika dia membaca tasyahud, dia harus mengeraskan suaranya, kira-kira dia sendiri bisa mendengarkannya. Kalau sekiranya dia membaca tasyahud dibaca dalam hati saja, maka sholatnya tidak sah. Hal lain yang diperhatikan harus diperhatikan adalah ketika dia membaca tasyahud, harus secara langsung, harus mualah. Jangan ada di sana adalah pemisah antara kalimat-kalimat tasyahud. Seandainya dia berkata at-tahiyyatul mubarakat terus diam. Terus baca as salawatu thayyibatu lillah Kan tidak sah. Jadi tasyahud ini harus diucapkan secara langsung tidak ada pemisah di antara kalimat-kalimat tasyahud tersebut. Hal yang ketiga, membaca tasyahud ini adalah harus dibaca dengan dalam keadaan dia duduk. Jadi eh, tasyahud ini harus dibaca dalam keadaan duduk. Kecuali kalau dia orang dalam keadaan sakit misalnya, sehingga dia tidak bisa sholat dengan duduk, maka itu maklur Sudah. Tapi ke, ke, selama dia bisa duduk, maka dia harus mengucapkan kalimat tasyahud ketika dalam keadaan duduk. Hal berikutnya, tasyahud ini harus diucapkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh diucapkan dengan terjemahan yang memakai bahasa Indonesia. Kecuali kalau orang tersebut tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia. Karena sebab-sebab yang ada, sebab yang bisa diterima. Misalnya kalau orang tersebut baru saja masuk Islam, kemudian datang waktu sholat, sehingga dia tidak bisa mengucapkan tasyahud dengan bahasa Arab, maka bisa dia mengucapkan dengan memakai bahasa Indonesia, dia artikan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dengan catatan dia harus cepat belajar. Selagi di sana ada yang mengajarinya, dia harus belajar tasyahud dengan memakai bahasa Arab. Tapi kalau bagi orang yang bisa mengucapkan bahasa Arab, maka tidak boleh dia mengganti tasyahud dengan memakai bahasa Indonesia. Kalau dia ganti dengan pakai bahasa Indonesia, sedangkan dia bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Hal lain yang harus diperhatikan dalam membaca tasyahud, harus memperhatikan makhraj huruf harus bisa mengucapkan hurufnya dengan sempurna, harus mengucapkan tasdid-tasdid yang ada dengan sempurna juga. Kalau misalnya dia salah dalam pengucapan tasyahud ini, maka tasyahudnya tidak sah. Misalnya dia mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Dia baca at-tahiyyatul misalnya. Pakai hak, diganti pakai hak. Atahiyatu pakai yaknya itu ada tasjudnya. Dibaca atahiyatu biasa. Maka tidak sah. Maka dalam hal ini belajar mempelajari cara-cara sholat ini sangat penting sekali. Khususnya seorang bapak sebelum anak itu menginjak dewasa, ketika anak itu sudah umur 7 tahun atau 8 tahun dan dia adalah anak yang mumayyiz, sudah bisa ngerti, sudah paham diajari, maka sedini mungkin kita ajari cara-cara sholat dengan baik. Sehingga uh, dalam hal ini, dalam hal ini nanti kalau dia besar, sholatnya akan sah karena banyak sekali misalnya orang itu merasa dia sudah besar, malu dia belajar untuk sholat itu malu. Jadi mulai sedini mungkin itu harus diajari. Sehingga anak kita tersebut, apa namanya, balik, dia sudah bisa sholat dengan sempurna. Sudah bisa membaca fatihah dengan sempurna, sudah bisa membaca tasyahud dengan sempurna pula. Hal yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam hal tasyahud ini adalah harus membaca tasyahud dengan tertib. Jadi kalimatnya tadi adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak boleh dibalik-balik. Seandainya dia mengatakan as-salawatu tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakat. Di balik-balik itu tidak boleh, harus dibaca sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, terus setelah ini rukun berikutnya adalah membaca salat, membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud. Jadi setelah membaca tasyahud yang wajib dilakukan adalah membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhaladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lah, ayat ini adalah memerintahkan kita untuk membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan membaca salawat di luar solat itu tidak wajib menurut Syafi'i Syafi'iyah, maka otomatis seruan dan anjuran untuk membaca salawat ini adalah ketika kita dalam solat Hal ini dikuatkan dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Habban dan Imam Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih jadi seorang seseorang e, berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kita telah mengetahui cara mengucapkan salam kepada antum kepada Rasulullah. Bagaimana caranya kita untuk mengucapkan solawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan eh, bagaimana kita caranya mengucapkan solawat kepadamu ketika kita sholat. Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapkanlah ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirnya selawat Ibrahim yang biasanya kita baca setiap kita sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita cara sholawat kepada beliau ketika kita dalam keadaan sholat. Maka eh, membaca sholawat dalam tasyahud ini hukumnya adalah wajib dan menjadi salah satu rukun dalam sholat. Dan perlu diketahui membaca sholawat ini dibaca setelah selesai membaca tasyahud. Seandainya membaca sholawat dahulu kemudian membaca tasyahud maka tidak sah. Sholawatnya harus diulang kembali. Jadi sholawat ini dibaca setelah membaca tasyahud. Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ida solla ahadukum fal yabda bitahmidi Rabbihi wasanai alaihi, summa yusalli ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa yadu ba'du bima jadi ketika salah satu kamu mengerjakan sholat, kata Rasulullah, ketika salah satu kamu mengerjakan sholat, maka hendaklah memulai salawat tersebut dengan tahmid, dengan mengagungkan Allah. Dan wasana alaihi dengan memuji kepada Allah. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia bisa membaca doa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Adapun paling sedikitnya sholawat adalah dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad ini adalah paling sedikit. Paling sedikit kita membaca Allahumma salli ala Muhammad. Adapun paling yang utama solawat yang paling utama yang kita baca dalam solat kita adalah solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini adalah solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya meminta beliau untuk mengajari mereka cara solawat ketika mereka dalam keadaan solat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam membaca solawat ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, membaca solawat ini harus dibaca dengan keras sehingga orang yang membaca solawat itu sendiri bisa mendengarkan solawat yang dia baca. Tidak boleh membaca solawat dengan membacanya dalam hati. Seperti tasyahud tadi. Yang kedua, harus dengan memakai lafad Allahumma sholli ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Nabiillah. Dan tidak boleh, tidak cukup seandainya kita membaca Allahumma sholli ala Ahmad atau dengan pakai dhamir Allahumma sholli alaihi. Tidak cukup. Harus dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Atau memakai Allahumma sholli ala Rasulillah. Yang ketiga, solawat ini harus diucapkan dengan pakai bahasa Arab. Seandainya tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab, maka dia boleh menerjemahkannya dengan bahasa yang dia bisa. Kalau memang dia tidak bisa memakai bahasa Arab. Misalnya dia adalah orang yang baru saja masuk Islam, belum bisa mengucapkan bahasa Arab dengan fasih. Maka dia boleh menggantinya dengan menerjemahkan salawat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dia harus cepat-cepat belajar sehingga tidak masuk waktu sholat lain kecuali dia sudah bisa membaca sholawat dengan memakai bahasa Arab yang fasih. Syarat berikutnya, membaca sholawat itu harus dengan tartib antara solawat, solawat tersebut dibaca setelah membaca tasyahud al-akhir. Uh, rukun berikutnya adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi Dan salam ini hukumnya adalah wajib. Kalau sholat tanpa ada salamnya, maka sholatnya tidak sah. Seperti sholat tanpa ada takbirnya, sholat tidak sah. Hal itu adalah sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan dalam kajian yang kita yang lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Eh, tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-taslim. Salat adalah ibadah yang mana yang ibadah tersebut e, mengharamkannya. Yang dimaksud dengan mengharamkannya adalah orang kalau sudah masuk salat diharamkan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan salat adalah taslim. Eh, ada takbir dengan takbir. Watas, watahliluha at taslim. Orang itu dianggap keluar dari sholat kalau sudah membaca salam. Dan salam ini paling tidak adalah kita membaca assalamu alaikum sekali. Paling sehat yang paling sedikit assalamu alaikum. Adapun sehat yang paling utama adalah assalamu alaikum warahmatullahi. Dibaca dua kali membaca dengan menoleh ke kanan, terus dibaca dengan menoleh ke, ke kiri. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khazzihi. Saat sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika sholat, beliau menutup sholat beliau dengan salam, dengan menoleh ke kiri dan menoleh ke eh, dengan menoleh ke kanan, maaf, dan kemudian menoleh ke kiri sehingga saya bisa melihat putihnya pipi beliau. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadhu khadhihi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam dua kali. Salam yang pertama dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah dengan menoleh ke kanan. Salam yang kedua dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kiri sehingga saya bisa melihat putihnya pipi beliau. Ini adalah rukun yang ke-12 adalah membaca salam. Dan dalam salam ini juga perlu diperhatikan. Dalam salam ini harus diucapkan dengan keras. Tidak terlalu keras. Pokoknya dia dia sendiri bisa mendengarkan salam yang dia ucapkan. Dan dalam salam ini salam ini harus diucapkan ketika orang tersebut dalam keadaan duduk. Kalau misalnya orang-orang yang tergesa-gesa misalnya membaca assalamu belum membaca assalamu alaikum sudah berdiri langsung keluar dari masjid, maka sholatnya tidak sah. Jadi membaca salam ini ketika dia masih dalam keadaan duduk assalamu alaikum warahmatullah. Kalau sudah membaca salam yang pertama, maka dia boleh untuk berdiri. Adapun salam yang kedua ini adalah sekedar sunnahnya sholat. Yang wajib adalah salam yang pertama. Dan salam yang pertama ini harus dilakukan ketika dia dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau seandainya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi salam yang pertama, dia baca dia dalam keadaan duduk, tapi dia sudah berpaling dari kiblat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Terus salam ini harus diucapkan dengan memakai bahasa Indonesia, eh, bahasa Arab. Apa? Diucapkan kan memakai bahasa Arab. Kalau seandainya tidak bisa mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi tidak bisa mengucapkannya dengan memakai bahasa Arab, maka boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau orang tersebut memang tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab karena ada ulur yang bisa diterima. Misalnya dia adalah orang yang baru saja masuk Islam. Dan tidak ada waktu yang cukup untuk belajar membaca salam dengan bahasa Arab. Yang kedua, yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam mengucapkan salam ini, jangan sampai ditambah dan jangan sampai dikurang, yaitu Assalamualaikum itu paling sedikit. Kalau yang paling lengkap lagi adalah Assalamualaikum warahmatullahi dan harus harus memakai domer jamaah assalamualaikum mentang-mentang dia bisa bahasa Arab dia mengucapkan assalamualaika tidak sah sholatnya harus pakai assalamu alaikum dengan domir jama. Dan dalam mengucapkan salam ini harus langsung assalamu alaikum warahmatullah. Tidak boleh assalamu terus diam Disambung alaikum, ah tidak boleh. Langsung assalamu alaikum warahmatullah. Ah, syarat eh, rukun berikutnya adalah tertib. Orang yang sholat harus melaksanakan rukun-rukunnya sholat dengan tertib. Mulai dari apa niat yang bersamaan dengan takbiratul ikhram, terus membaca Fatihah, terus melakukan eh, apa melakukan ruku terus iktidal terus sujud semuanya harus dilakukan dengan tertib seandainya orang tersebut melakukan sholat melakukan rukun-rukun sholat tanpa tertib dengan sengaja maka sholatnya tidak sah tidak tidak sah adapun niat keluar dari sholat seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah cuma sekedar sunnah saja. Di sini Imam Abi Suja mengatakan bahwasanya diwajibkan atau termasuk menjadi rukunnya sholat adalah niat keluar dari sholat setelah salam. Nah, tapi pendapat ini adalah pendapat yang doif, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, yang muktamad mengatakan bahwasanya niat untuk keluar dari sholat itu cuma sunnah saja. Tidak bisa kita kiaskan dengan niat masuk sholat. Kalau niat masuk sholat hukumnya adalah adalah wajib. Tapi kalau niat keluar dari sholat hukumnya adalah adalah sunnah. Ya. Ah, kiranya cukup sekian pelajaran yang kita bisa ambil untuk malam hari ini. Dengan uh, selesainya pelajaran ini maka selesailah masalah rukun-rukun sholat insya Allah dalam kajian yang akan kita, akan datang kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sholat. Misalnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang disunahkan dalam sholat, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita umur panjang dengan disertai siha wal afiyah. Nasallallahu Subhanahu Wa Taala ja'ala darsana darsan mubaraka wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.